Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dan kita telah sampai pada bab sabar, bab sabar. Hadis yang ke-26. An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai keduanya. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Sesungguhnya ada manusia atau orang-orang Ansar meminta kepada Nabi. Fa'atohum maka mereka diberi oleh Nabi. Summa sa'aluhu kemudian mereka minta lagi ke Nabi. Fa'atohum itu pun dikasih lagi sama Nabi. kata nafajama indahu sampai habis apa yang ada di tangan Nabi. Di Rasulullah punya harta banyak. Terus diminta oleh sahabat Ansor dikasihkan. Dan setelah itu sahabat Ansor minta lagi dikasihkan lagi sama Rasulullah. Sampai habis apa yang ada di tangan Nabi. Itu sudah kebiasaan Nabi. Pernah Nabi setelah salam, sholat ya, salam, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Langsung Rasulullah berdiri pulang. Para sahabat terkaget-kaget dan para sahabat bingung. Rasulullah tidak seperti biasanya. Biasanya kalau habis sholat Rasulullah menghadap ke arah jamaah zikir. Ini tidak. Setelah salam Rasulullah berdiri pulang. Ternyata balik-balik Rasulullah bawa emas dibagikan pada orang-orang fakir. Habis. Itu sudah menjadi kebiasaan. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Rasulullah berkata kepada para sahabat Ansor yang minta-minta tadi itu sampai habis di tangan Nabi. Rasulullah mengatakan ma yakun ingdi min khairin falam adzakirahu ankum. Tidaklah aku memiliki kebaikan ya kemudian aku simpan aku apa namanya aku timbun untuk kalian tidak tidak pernah saya akan kasihkan kepada kalian tidak pernah aku menimbun sesuatu, menyimpan sesuatu tidak pernah. Akan tetapi man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga diri, nggak minta-minta, Allah akan menjaga diri. Tapi Rasulullah nggak senang dengan minta-minta Dan Rasulullah tidak pernah nolak orang yang minta, tidak pernah. Tidak pernah seumur hidup Rasul. Tidak pernah. Waktu perang Hunain itu, pernah dengar perang Hunain? Yang namanya rampasan perang itu unta itu satu lembah, unta tok. Orang-orang yang baru masuk Islam itu minta Abu Sofyan kan baru masuk Islam tuh. Minta unta, dikasih seratus unta sama Nabi. Kemudian Muawiyah minta 100 unta dikasih sama Nabi. Dikasih orang-orang sampai habis. Tetapi Rasulullah mengatakan waman yastafif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan diri, tidak mau minta-minta, Allah akan menjaga Wa Waman yastahni yughnihillah dan barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Tapi Rasulullah ini tidak senang sama minta-minta. Meskipun tetap dikasih sama Nabi. Karena Nabi tidak pernah nolak orang yang minta. Waman yatasabbar Wa man yatasabbarhu yusabbirullah. Dan barang siapa yang berusaha sabar, minta kesabaran sama Allah, Allah akan memberinya sabar. Wa ma utiya akadun atau an khairan wa ausak minas sabr. Tidak ada seseorang yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas bila dibandingkan dengan apa? Sabar. Jadi sabar itu pemberian yang paling mahal yang diberikan Allah kepada kita. Muttafaqun alai hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, karomun Nabi, dermawannya Nabi. Ini pelajaran pertama. Wa majubila alaihi itu sudah menjadi tabiat Nabi. Rasulullah tidak pernah nolak orang yang minta. Sampai-sampai ada seorang sahabat Rasulullah memakai baju yang bagus sekali ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, saya senang dengan apa? Baju. Dikasih sama Nabi. Para sahabat yang lain ini marah, menunjukkan wajah marah gitu. Kami itu sudah tahu, Rasulullah tidak pernah nolak permintaan. Kenapa kamu minta? Padahal Rasulullah cinta sama baju itu. Rasulullah tidak pernah nolak permintaan Itu akhlaknya Nabi. Kemudian pelajaran yang nomor dua, laisal hina an kasrotil arom. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan adalah dengan kekayaan jiwa. Makanya Rasul mengatakan barang siapa yang kona'ah merasa cukup, Allah beri kecukupan. Orang kaya adalah orang yang sedikit pengeluarannya. Semakin sedikit pengeluaran orang dia orang kaya. Semakin gak butuh sama orang lain, semakin kaya. Sampai uangnya banyak, tapi ketergantungan sampai sama orang lain itu banyak. Sampai gak kaya. Saya mau tanya, Allah memiliki nama Al-Ghani. Artinya apa? Yang maha kaya. Saya mau tanya, kenapa Allah kok mempunyai nama yang maha kaya? Hmm? Apa? Kenapa Allah dikatakan yang maha kaya? Kenapa? Karena Allah nggak butuh sama yang lain. Betul kan? nggak? Nggak boleh Sama. Semakin kita itu mengurangi ketergantungan kita kepada manusia, semakin kaya kita. Nggak meminta-minta itu ya. Kona. Kemudian selanjutnya pelajaran nomor tiga at-targhib bil qanaah, anjuran untuk qanaah. Rasulullah menya, uh, para ulama membagi orang fakir itu ada dua. as wal mahrum. as itu orang miskin yang meminta-minta. Al-mahrum artinya orang miskin tapi nggak mau minta-minta. Lah zakat kita itu ada haknya as-sa'il, ada haknya al-mahrum. Kalau as itu gampang. Bisa ditengeri tapi kalau mahrum, kita harus jeli. Kadang-kadang ada orang itu kekurangan, tapi dia itu nggak mau apa? Meminta-minta itu juga harus kita pahami supaya kita berikan zakatnya. Jawazu Israel isa'il ini bolehnya memberikan sesuatu kepada orang yang meminta dua kali. Terus dikasih lagi itu tidak apa Karena tadi mintanya dua kali. Kemudian jawab yusual hajat. Bolehnya meminta-minta kalau ada hajat. Adapun normal tidak ada apa-apa. Bahkan dijadikan profesi haram. Tidak boleh meminta-minta. Rasulullah melarang. Ya orang Islam jadi pengemis itu nggak boleh. Orang Islam haram hukumnya jadi pengemis. Ya. Selanjutnya Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dari Suhaib bin Sinan semoga Allah meridhoinya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mukmini, Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya orang yang beriman itu baik. Walisa dzalika li ahadin illa lil mu'min dan itu tidak terjadi kecuali hanya bagi seorang mukmin. In asobat husarra'u syakaro. Jika dia tertimpa kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu dan itu baik untuknya. Wa in asobat dan kalau dia tertimpa kejelekan, dia sabar. Fakana khairan lahu itu pun baik Jadi orang Islam itu dapat nikmat, dapat musibah, dua-duanya baik. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa manusia hidup di dunia ini tidak akan keluar dari empat keadaan. Kalau dia ingin bahagia, dia harus pandai-pandai memanage empat keadaan tersebut. Saya pernah saya jelaskan dulu. Jadi manusia ini hidup di dunia tidak akan pernah keluar dari empat keadaan. Siapapun orangnya, mau kaya maupun miskin, mau bangsawan maupun rakyat jelata, selama namanya manusia, dia tidak akan pernah keluar dari empat keadaan. Maka kalau dia ingin bahagia, dia harus pandai-pandai bermuamalah dengan empat keadaan tersebut. Apa saja empat keadaan itu? Yang pertama, keadaan tatkala dirinya mendapatkan anugerah. Kedua, keadaan tatkala dirinya mendapatkan musibah. Ketiga, keadaan tatkala dirinya beribadah. Keempat, keadaan tatkala dirinya berdosa. Jadi orang Islam itu intinya hidupnya di dunia ini ya cuma empat mau diwolak wali intinya menungso ini cuma empat musibah anugerah ibadah dan dosa itu tuh mau diapa-apakan yang namanya manusia ujung-ujungnya tindakannya di dunia itu konsekuensinya empat ibadah dosa musibah anugerah di situ tok intinya dunia ini isinya cuma empat do apa ibadah dosa ada nggak orang yang tidak berdosa tidak ada semua orang berdosa. Ibadah dosa anugerah musibah itu tok isinya dunia Makanya kata para ulama, karena dunia isinya cuma empat ini, kalau kau ingin bahagia, ya harus pandai-pandai dengan empat hal ini. Syukur ketika beribadah, mohon maaf, syukur ketika kita mendapat anugerah, sabar ketika mendapat musibah, Eh, ikhlas ketika beribadah, istighfar dan tobat ketika berdosa. Itu tak dunia ini. Kalau sampean ingin hidupnya enak, syukur ketika mendapatkan anugerah, sabar ketika tertimpa musibah, segera beristighfar dan bertobat ketika berdosa, ikhlas ketika beribadah. Ya itu Pak. Kalau ingin bahagia ya cuma empat itu. Ini namanya arkanus saada pilar-pilar kebahagiaan ada empat. Kalau dapat anugerah segera bersyukur, kalau dapat musibah segera bersabar, kalau melakukan dosa segera beristighfar, kalau mendap kalau beribadah itu kata para ulama arkanus saja. Pilar-pilar kebahagiaan ada empat. Selama pilar ini hilang dalam hidup kita, nggak akan bahagia kita. Kita nggak pernah syukur, nggak akan bahagia. Kurang terus hidupnya kayak kejar-kejar orang. Orang nggak sabar, hilang satu pilar sabar hilang, nggak akan bahagia. Ya, makanya intinya kalau bahagia ya empat itu harus dipegang. Ya, itu tidak terjadi kecuali hanya orang mukmin saja. Wa an Anas radhiyallahu anhu dan dari Anas bin Malik Lama sakulan nabiyu ja'ala yataghasyahul karb. Ketika Rasulullah sudah sakit parah. Rasulullah sampai pingsan. Sampai saking sakitnya sakaratul maut. Maka di saat seperti itu Fatimah berkata, Ya, war, ya, wa karba abatah. Alangkah sedihnya, alangkah sakitnya engkau wahai ayahanda. Gitu. Jadi ketika Rasulullah sakaratul maut itu ditunggui sama Fatimah. Fatimah mengatakan wa karba abata. Alangkah sedihnya. Karena diartikan apa itu? Alangkah beratnya kesusahan. Iya. Alangkah beratnya engkau wahai ayahanda gitu. Itu Rasulullah sedang di pangku Aisyah. Rasulullah itu wafat, beliau dipangku oleh Aisyah, dipangkuannya Aisyah. Ditunggui sama Fatimah. Berarti kalau Rasulullah sudah parah sakitnya, ya, Rasulullah saja itu mengalami sakaratul maut. Jangan dikira Rasulullah itu nggak mengalami sakaratul maut. Ya, kemudian Fatimah mengatakan, "Wa karba abata alangkah sedihnya, susahnya, beratnya engkau wahai ayahanda." Di saat seperti itu Rasulullah ngomong, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah hari ini tidak ada kesulitan lagi bagi ayahmu. Dan sudah selesai, sakaratul maut selesai. Rasulullah mendapatkan kenikmatan. Falamma mata ketika Rasulullah menghembuskan apa namanya e, nafasnya yang terakhir, Fatimah mengatakan, "Ya abata, ajaba rabban da'a." Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abata, jannatul firdausi ma'wa wahai ayahanda. Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abata ila Jibril dan uh, wahai ayahanda kepada Jibril kami ajukan kematianmu. Falamma dufina ketika para sahabat yang mengubur jenazahnya Nabi, qalat Fatimah berkata, atobat anfusukum antahtu ala Rasulillah turab." Kok tiga jiwa-jiwa kalian itu menaburkan apa? tanah di jasadnya Rasulullah SAW. Atau anfusukum. Apakah jiwa-jiwa kalian itu merasa baik ketika kalian saking dahsyatnya apa? Kesedihannya siapa? Fatimah. Dan Fatimah nggak punya siapa-siapa lagi itu. Saudaranya semua mati sudah Suapat. ya apa namanya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab sudah wafat semuanya. Saudara laki-laki sudah wafat, tinggal Rasulullah wafat pisan sebatang kara. Kerabatnya sudah habis tinggal suaminya siapa? Ah, sedih Fatimah. Di antara detik-detik sebelum Rasulullah wafat itu, Rasulullah itu menutup itu wajahnya dengan kain. Lalu dibuka lagi. Ditutup lagi, dibuka lagi. Ketika hampir wafat Rasulullah berkata, Laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajidah laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Makanya kita dilarang menjadikan kuburan masjid. Tidak boleh. Itu wasiat terakhir Nabi. Cuma nggak dicantumkan di sini. Detik-detik sebelum wafat, Rasulullah menutup wajahnya dibuka. Terus Rasulullah mengatakan, laknatullah alal Yahudi wa Nasara kubura anbiya imma masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid bukan berarti kuburannya terus dibangun masjid, bukan. Maknanya tidak, tidak, tidak hanya seperti itu. Maknanya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya memposisikan kuburan seperti posisi masjid. Berarti apa? Digunakan sholat, digunakan tiket jamaah, digunakan khataman Quran, digunakan etika. Itu maksudnya. Jadi jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Itu bukan berarti harus ada masjidnya, tapi fungsinya dialih menjadi apa? Masjid dibuat doa bersama, dibuat ngalap berkah, dibuat apa namanya? Boleh nggak orang ngalap berkah dengan masjid? Secara umum boleh karena masjid itu kan tempat yang disenangi Allah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi apa? Masjid. Sedangkan kuburan tidak ada tempat yang paling dicintai Allah kuburan tidak ada. Meskipun kuburannya orang soleh tidak ada. Maka dilarang sama Nabi. Rasulullah mengat, ketika Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah mengatakan laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan sebagai masjid. Saya mau tanya Saya mau tanya. Apakah di hadapan Nabi tadi itu ketika sakaratul maut ada orang Yahudi dan Nasrani? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi ngomong kayak gitu? Untuk ngajarkan kepada sahabat-sahabat yang hadir itu. Kalau aku mati, jangan sesekali jadikan kuburanku tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "La taj'alu qabri dan Jangan kau jadikan kuburanku tempat perayaan yang diperingati setiap tahun sekali. Ya. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama Al-anbiya'u asyaddun nasi ibtila'an fi hayatihim wa inda mautihim. Para nabi adalah orang yang paling besar ujiannya sampai sakaratul mautnya pun paling besar. Lirofi darajatihim untuk mengangkat derajatnya. Itu pertama. Kedua, jawazut tawajjuh lil mayyit ingda ikhtidorihi. Bolehnya merasa sedih ketika mayit dalam kondisi sakaratul maut. Boleh. Karena Fatima ini kan sedih. Jadi kalau sampean lihat orang tua sampean sudah sakaratul maut, sudah ngos-ngosan terus sampai sedih itu boleh ya sampai mengatakan wahai ayahanda alangkah berat kondisimu kan ngomong gitu tadi kan Rasulullah tidak membantahnya jadi boleh selamat dalam batasannya kemudian selanjutnya An Abi Zaidin Usama bin Zaid ibn Harisa Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khibbihi wa khibbihi. Wah, luar biasa ini. Usama bin Zaid, Maula Rasulullah. Usama ini kan anaknya Zaid. Zaid itu kan dulu anak angkatnya Nabi. Usama ini dicintai Nabi. Usama anaknya Zaid. Zaid anak angkatnya Nabi yang diasuh Nabi. Zaid punya anak nama Usama. Zaid ini dicintai Nabi. Karena Zaid punya anak namanya Usama. Usama pun dicintai Nabi. Nah, Usama ini hitam, keriting. Ya tidak niru bapaknya Zaid. Tapi niru ibunya. Siapa ibunya? Ibunya Zaid siapa? Eh, ibunya Usama siapa? Sudah pernah saya ceritakan belum? Ummu Usama. Jadi gini ya, saya sampaikan ke panjenengan singkat saja. Zaid ini kan anak angkat Nabi. Tidak? Dirawat Nabi sejak kecil, disayangi Nabi. Dia ini dijadikan buddha, Sudah saya cerita belum ini? Sudah sering bolak-balik. Punya anak Usama. Karena bapaknya dicintai Nabi, Usama pun dicintai Nabi. Zaid ini nikah sama Umuruman. Umuruman itu ibu ibu asuhnya Nabi. Jadi ini anak Asu nikah sama ibu Asu. Rasulullah punya anak Asu namanya Zaid. Rasulullah punya ibu Asu. Ketika ditinggal mati oleh bapaknya Abdullah, ditinggal mati oleh ibunya, Rasulullah digendong sama seorang wanita. Namanya siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ibu gendong Nabi. Rasulullah senang betul sama orang. Keriting, keribu, hitam semuanya. Tapi Rasul cinta banget sama dia. Selalu dikunjungi Nabi. Nabi kalau memanggil dia itu ya ummah. Zaid jadi kakak Nabi sama Zainab. Kan gitu kan ceritanya kan? Zainab ini cantik, bangsawan. Zainab gak seneng sama Zaid ini. Cerai. Ketika cerai, Zainab dinikahi Rasulullah. jadi gugurkan tali anak angkat ini sebab pembantah orang kafir Quraisy. Karena kalau anak itu tetap berlangsung, berarti Rasul nggak boleh nikah sama Zainab. Akhirnya Rasul nikah sama Zainab. Zaid ini otomatis kan Juda. Dan yang minta cerai itu yang, yang ingin menceritakan justru justru Zaid harus ya Rasulullah ingin menceraikan Zainab. Saya nggak cocok sama dia. Jangan tahan dulu tahan. Dulu. Tapi akhirnya Zaid kuat dicerai sama Zaid. Terus turun ayat membatalkan anak angkat akhirnya dinikahi Zainab ini. Bukan berarti bukan mantunya lagi. Karena anak angkat sudah nggak ada. Sudah dipahami? Sah, boleh nikah sama Zainab. Ummu Aiman ini wanita yang luar biasa. Rasulullah ngomong barang siapa yang ingin menikah sama perempuan ahli surga, nikahlah dengan Ummu Aiman. Zaid ngomong ya Rasulullah biarkan aku nikah sama Ummu Aiman. Zaid ganteng, orang Arab asli. Nah, Ummu Aiman orang negro, Afrika Habasyah. Nikah punya anak namanya Usama. Usama niru ibunya, keriting hitam. Ya, tapi dicintai sama Nabi, digendong sama Nabi. Hasan digendong sama Nabi, Usama digendong sama Nabi. Hasan putih, sinar wajahnya kayak Nabi. Nah, Usama hitam, tapi dicintai Nabi dua-duanya. Lah, ini Usama berkata, Arsalat bintun Nabi Inna ibni kot uftidiro fashhadna. Nah, perhatikan ini. Ada salah satu putrinya Nabi mengutus seseorang ya kepada Nabi dan berkata, "Wah, ya wahai Bapak, sesungguhnya anakku sedang sakaratul maut. Tolong datanglah, saksikan cucumu." Paham maksudnya? Di sini tidak disebutkan siapa putri Nabi. Di terjemahan disebutkan. Sebagian riwayat mengatakan Zainab. Jadi Arsalat bintun Nabi, salah satu putri Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar kepada Nabi bahwasanya anaknya sedang apa? Hampir meninggal dunia, sakaratul maut kalau itu itu sakaratul maut. Fa'arsala yukrius salam. Maka Rasulullah mengirim balik, mengirim putusan, mengucapkan salam kemudian innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indau indau bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang diambil dan kepunyaan Allah apa yang diberikan dan segala sesuatu itu ada batasan di sisi Allah kapan umur seseorang matinya kapan sudah ada batasannya fal tasbir hendaklah kau sabar wal tahtasib hendaknya kau mengharap pahala Berarti Rasulullah datang apa enggak? Tentu enggak datang. Jadi Rasulullah ada orang datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya putrimu berkata bahwa sekarang cucumu sakit keras. Tolong sampai datang ke sana. Sampaikan kepadanya, balik salam balik, ya, semua itu ada takdirnya, yang diambil dan yang diberikan itu milik Allah suruh putriku sabar paham? Rasulullah datang apa tidak? tidak datang Farsalat ilahi tuksimu layak tiannaha Karena Rasul gak datang, putrinya ngutus orang lagi. Bersumpah sesama Allah. Bersumpah wahai ayahanda datanglah. Bersumpah lo ya. Nah, bersumpah itu kalau ada orang Islam bersumpah itu kita harus menempatinya. Misalnya gini. Wahai istriku, cekcok ini, suami istri cekcok. Pokoknya mas saya mau berangkat sekarang, jangan pergi. Demi Allah jangan pergi. Kalau suami sudah ngomong gitu, ternyata kok istri apa? Keluar, ini suami harus bayar kafarat itu. Nah, seorang muslim itu kalau saudaranya sudah bersumpah, hendaklah dia nurut supaya dia tidak bayar kafarat. Ini putrinya bersumpah, demi Allah, datanglah wahai ayahanda, cucumu sakit keras, cucumu hampir wafat. Seandainya Rasul nggak datang, anaknya bayar kafarat apa tidak? Bayar kafarat. Itu maksudnya. Akhirnya karena anaknya bersumpah Rasulullah datang. Fakoma Rasulullah berdiri. Wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Pada waktu itu Rasulullah bersama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pendekarnya Ansor. Ketuanya Ansor. Itu Sa'ad bin Ubadah. Bukan mengajirin dia. Ansor. Pendekarnya Ansor. Wa Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal Ansor juga. Wa Ubay bin Ka'ab. Wa Zaid bin Sabit warijalun radhiyallahu anhum. Jadi pada waktu itu orang banyak. Ketika Rasulullah didatangi oleh utusan itu lagi banyak orang. Rasulullah berdiri, sahabat-sahabat itu berdiri dan mereka berangkat menuju rumah siapa? Putri Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di rumah putrinya tadi, Rufi'a ila Rasulil Asobi, si jabang bayi ini dikasihkan ke Nabi. Fakak fa, Eh, faak adau fi fidrihi terus didudukkan di pangkuan Nabi wa nafsuhu taqaqau sedangkan nafasnya sedang tersengal-sengal ya nggak tahu diartikan apa itu terkenang artinya kayak sang kali mati kan ya. pernah lihat orang sakaratul maut Terus kayak gitu gitu ini bocah bayi ini melihat cucunya kondisinya parah seperti itu, fafadat aina. Rasulullah berderayat air mata. Cucunya Nabi ini. Tapi bukan bukan Umama ini. Karena kan Zainab punya putri namanya Umama yang suka digendong Nabi itu Ros pernah dengar Rasulullah sholat gendong bocah kecil? Siapa itu? Umama, bukan Hasan, Husain, bukan. Kalau Hasan Husain itu beda. Rasulullah sujud terus di di petang keri. Berarti di petang keri. Rasulullah khawatir cucunya ini jatuh, diperlambat apa namanya? sujudnya. Khawatir Hasan Husain ini jatuh. Nah, adapun dalam riwayat Rasulullah pernah sholat gendong bocah bayi, itu bukan Hasan Husain tapi siapa? Umama anaknya anaknya Zainab. Berarti putri yang wafat ini bukan Umama, mau nanti besar, nanti dinikahi Ali. Anaknya Zainab dinikahi Ali, Pak Ali Edewi. Tapi ketika Fatimah sudah meninggal. Ketika Fatimah masih hidup, boleh nggak Rasulullah menikahi Umar? Tidak boleh, karena menggabungkan wanita dengan bibinya nggak boleh. Tapi ketika Fatimah wafat nanti Umamah dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Rasulullah nangis lihat cucunya tersengal-sengal, terengah-engah, nafasnya berat, nangis Rasulullah. Ketika Rasulullah nangis, dilihat sama saat bin, siapa tadi? saat bin Ubadah. Maka saat mengatakan, Ya Rasulullah mahaza. Ya Rasulullah, kenapa menangis? Ada apa ini? Kok gak sabar gitu maksudnya. Fakala. Maka Rasulullah mengatakan, berarti Rasulullah ingin membantah saat bahwa tangisan itu tidak mengurangi sabar. Bisa dipahami? Maka Rasulullah mengatakan hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Sesungguhnya derayan air mata ini adalah kasih sayang yang Allah anugerahkan di hati para hambanya. Berarti boleh nggak ditinggal mati nangis? Boleh Rasulullah aja nangis. Wafi riwayatin dan dalam riwayat yang lain man sya'a sya'amin ibadihi Sungguhnya air mata ini adalah tanda kasih sayang Allah yang ada di hati orang yang dikendaki oleh Allah. Wa innama yarhamullah min ibadi rukama. Sesungguhnya Allah menyayangi di antara hamba-hambanya yaitu orang-orang yang penyayang. Rasulullah menyayangi siapa? Cucunya tadi. Tapi nggak disebutkan di sini cucunya yang mana ini, anaknya siapa. Ya, Nah, disebutkan di syarahnya bintun Nabi yang dimaksud putri Nabi di sini Zainab. Sama tulis kalau nggak ada di situ itu Zainab. Jadi putri Nabi yang disebut di situ itu Zainab. Putri pertama Nabi. Ada di situ disebut Zainab, tidak ada kan? Sama tulis Zainab. Putri Nabi di situ itu maksudnya Zainab. Zainab ini punya suami, suaminya baik sekali. Namanya siapa? Eh? Tidak. Utsman kan rupanya sama Ummu Kulsum. Siapa? Mantunya Nabi Abdul As. Mantunya Nabi namanya Abdul As. Ditulis. Suaminya siapa? Zainab. Namanya Abdul As. Abdul, Sa Abdul As ini keponakannya Khadijah. Berarti Abdul As sama Zainab pernah apa? Kok ada? Sepupu dong? Sepupu. Misana misana, Nikah. Biasa orang Arab nikah sama misana. itu. ini baik, penyayang, luar biasa. Dan Zainab tuh cinta luar biasa sama Zainab. Sampaian tolong ya. Kalau bisa bahasa Arab tulis. Kisah Zainab wa Abil As. Waduh luar biasa romantisnya itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, tulis aja bahasa Indonesia. Kisah Zainab dan Abdul As akan cerita panjang luar biasa cerita itu. Sama cari nanti di internet. Jadi Abdul As ini baik kurangnya, tapi ketika Rasulullah mendakwakan Islam, Rasulullah hijrah, Abdul As nggak masuk Islam. Terpisah. Abdul As nggak masuk Islam. Zainab pun nggak ikut hijrah, biar tahuan tuh. Cinta Zainab itu sama siapa? Abil As. Eh, karena belum ada ayat yang melarang wanita sama apa? Wanita muslim sama laki-laki kafir harus dipisah belum turun ayat itu. Zainab masuk Islam. Abil As ini baik orangnya, akhlaknya baik. Suatu ketika waktu perang Badar, waktu perang Badar tidak semua orang yang ikut perang Badar itu hatinya setuju. Paham Abad Abbas, pamannya Nabi, kan ikut perang Badar. Dia di posisi siapa? posisi orang-orang kafir Quraisy, tapi hatinya itu nggak senang perang ini, karena nanti dia akan berhadapan dengan siapa? Ponakannya sendiri, paham maksudnya? Di antaranya Bil'ah terpaksa ikut. Dia sana akan bertemu mertua nanti. Baik, akhlaknya baik, tapi dia ini kafir, nggak masuk Islam. Allah ketangkap dalam perang Badr ini, Abdul As. Paham maksudnya? Ketangkap Abdul As termasuk tawanan mendengar suaminya tertawa, Zainab langsung mengutus meng mengambil perhiasannya diserahkan ke tentara Islam untuk menebus suami tercintanya. Dan gelang itu ternyata miliknya siapa? Miliknya siapa? Rasulullah. Masa Rasulullah gelang? Khadijah. Waktu dilihat-lihat sama Nabi, kaget Nabi. Ini kan perhiasannya istriku tercinta. Sedih Rasulullah lihat perhiasan itu. Karena ini miliknya siapa? Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat-sahabat Nabi. Seandainya kalian ridho, biarkan Abdul Aziz ini lepas tanpa memakai apa? Perhiasan dan kembalikan perhiasan ini kepada yang punya. Siapa maksudnya? Akhirnya para sahabat dilepas Abdul Aziz ini. Dan apa? apa tadi? Gelangnya dikembalikan ke sirat. Terus turun ayat. Turun ayat bahwa wanita muslimah nggak boleh sama laki-laki kafir. Zainab hijrah. Pisah sama siapa? Abdullah. Sama saling mencintai, pisah. Agama yang telah memisahkan mereka. Waktu suatu ketika kalau tidak salah pada waktu itu ada perang apa ketangkep lagi. Sebelum ketangkep Abdul Asni datang ke istrinya yang ada di mana sudah bukan istrinya lagi, tapi saling mencintai. Datang menyelinap ke Madinah, minta suaka ke siapa? Ke Zainab. Zainab keluar dan Zainab mengatakan aku telah memberi suaka kepada laki-laki ini. Rasulullah mengatakan aku telah memberi suaka kepada orang yang diberi suaka oleh putriku. Paham maksudnya enggak? Diri oleh Nabi apa enggak? Akhirnya dia pulang dalam kondisi aman. Setelah pulang dalam kondisi aman, Ya dia itu membawa pada waktu itu orang Arab jahiliyah kan dagang ke ini ini Mekah, ini Madinah, ini kan Syam. Kalau dagang kan ke Syam gini kan, melewati apa? Madinah, ketangkep di sini. Karena apa? Karena hartanya kaum muslimin kan dipakai oleh orang-orang kureis. ketika hijrah kan hartanya ditinggal semuanya. Maka ketika ada rombongan kafilahnya kureis ini kesempatan bagi kaum muslimin gitu loh. Sebelum ketangkap Abdul Aziz ini karena memang kerja dia itu. Cari untung, cari dagang gitu loh. Nah, dia menyelinap minta suaka untuk nggak ditangkap. Kira diberi suaka, langsung dia balik ke kota Mekah membawa rombongan dagangan tersebut. Dibagikan sama Abil As ini hakmu, hakmu, hakmu, hakmu, hakmu. Kan jadi sebelum orang berangkat ke Syam untuk dagang itu kan banyak titipan, banyak tolong ini dijualkan nanti bagi hasil gitu loh, kongsi gitu loh. Seperti Rasulullah sama siapa? Khadijah zaman dulu. Maka dia balik diselesaikan urusan bisnisnya. Setelah selesai semuanya, Abdul As mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku sudah tunaikan hak-hak kalian. Sekarang izinkan aku pergi ke Madinah. Dia pulang ke Madinah. Para sahabat heran kami kalau masuk Islam ngapain bolak-balik. Dari kemarin masuk Islam kan selesai urusannya. dan gitu. Ada dua alasan. Yang pertama, karena aku punya tanggungan hartanya orang Quraisy. Aku nggak mau tidak amanah, aku amanah. Paham? Yang kedua, aku gak ingin dikatakan aku masuk Islam karena takut pedang-pedang kalian. Nah, maksudnya, aku masuk Islam ketika usah senang Rasulullah. Dinikahkan lagi sama Rasulullah. Eh bukan dinikahkan lagi, dia apa? Digabungkan lagi tanpa nikah lagi. Dia apa? Disuruh kembali sama semua baik orangnya abil Aziz. Selang berapa lama wafat dua-duanya. Zainab termasuk nggak panjang umur, Coba lihat kisahnya. Kisah antara Zainab sama Abdul Aziz luar biasa. Dan akhirnya masuk Islam Abdul Aziz. Alhamdulillah. Orangnya baik ya. Tapi keadaanlah pada waktu itu yang membuat dia terpisah dengan istrinya. Jadi yang dimaksud putri Nabi tadi adalah Zainab. Berarti put, apa, putrinya putri dari putrinya Nabi atau anak dari putri Nabi yang dimaksud tadi adalah anak hasil Zainab dengan siapa? Abdullah. Ini dua toko tidak disebutkan di hadis ini. Ditulis dan dimaksud putri di sini adalah Zainab plus suaminya yaitu siapa? Abdullah. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini jawazu istighdari dawil fadlil muhtador bolehnya menghadirkan orang yang baik, orang yang memiliki keutamaan ketika orang sakaratul maut. Paham Kalau sampai lihat ya ibu sampean sudah sampai keras sakit maut sampean panggil orang baik manggil ustaz siapa yang dekat dengan rumah sampean tolong tolong ini ibu saya sudah itu itu termasuk sunnah boleh gitu biar dibimbing di apa di kalki seperti tadi ketika lihat cucunya kondisinya sudah parah Rasulullah dipanggil Pelajaran yang nomor dua jawazul Mati ila ta'ziyah wal iyadah bi ghairi izin bolehnya seseorang berangkat untuk takziah dan mengunjungi orang sakit tanpa izin tidak seperti walimah. Ini diambil dari mana? Kok ada penjelasan bolehnya berjalan menuju takziah atau mengunjungi orang sakit tanpa izin pemilik rumah berbeda dengan wali? Diambil dari mana? Diambil dari saat bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Hasan bin apa? uh, eh, Zaid bin Sabit tadi kan ketika Rasulullah dijemput mengabarkan ini sudah parah, sudah bersumpah atas nama Allah untuk sampaian ke sana. Kemudian apa yang terjadi? Saat bin Ibadah ikut berangkat apa tidak? Jawab, ikut apa tidak? Ikut. Semua bin Jabal ikut apa tidak? Ikut. Ubay bin Kaab ikut. Zaid bin Sabit ikut. Padahal mereka nggak diinginkan sebenarnya. Yang diinginkan siapa? Rasulullah. Tapi boleh. Mengapa? Karena ini bukan walimah. Kalau walimah tidak boleh. Ya Rasulullah SAW diundangi ada walimah. Terus Mu'ad bin Jabal ikut tidak boleh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau tak dia kunjungi orang sakit, boleh tanpa izin. Makanya di sini saat bin Ubadah ikut, Mu'ad bin Jabal ikut tanpa izin. Dan itu tidak diharapkan. Artinya tidak dipanggil, yang dipanggil cuma Rasulullah. Boleh, karena itu bukan walimah. Kalau walimah kan ada makan-makannya. Khawatir stoknya habis bagaimana? Kalau takziah kan nggak pakai makan-makan. Masuk orang datang sepuluh juga nggak apa-apa. Uang nggak pakai nyuguhi makanan. Itu maksudnya. Kemudian nomor tiga istighbab ibroril muksim dianjurkan untuk menepati sumpahnya orang Islam. Itu tadi. Saya bersumpah atas nama Allah, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Itu harus ditolong. Orang suami tukaran karo bujuni Nah suami kesel jangan keluar rumah. Demi Allah jangan keluar rumah. Jarin bujuni ya wis cek bayar kafarat metu, jadi tidak boleh. Istri seperti itu tidak boleh. Harus kalau suami sudah bersumpah kayak tadi berhenti dia. Karena dianjurkan kalau seorang muslim itu sudah itu, itu ada kisahnya itu masalah Ibromul Muksim itu. Ada seorang seorang wanita tengkar sampai gigi lawannya itu patah. Harus gigi coba Mau dipatahkan. Pernah dengar di sini? Hampir dipatahkan, ya Rasulullah bagaimana ini? Bibiku mau dia apa? Diretakkan. Demi Allah. Bibiku tidak akan di, di apa? Dipatahkan. Setelah dia ngomong demi Allah, karena sudah berjumpa ya, akhirnya keluarga yang telah dilukai tadi ngomong, sudah saya ikhlaskan. Termasuk kisah Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara hamba Allah itu ruba'as asa akbar makuin bil abwab ada di antara hamba Allah itu pakaiannya kucel, rambutnya berdebu, kalau masuk nunggu di depan pintu ditutup pintu nggak ada orang suci tapi kalau dia berdoa, bersumpah nama Allah, Allah tunaikan sumpahnya. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Dan ini insya Allah sudah pernah saya ceritakan di sini. Ada orang yang Madinah hujan lama nggak turun-turun itu loh. Terus ada seorang soleh berdoa, ya Allah, aku bersumpah namamu, turunkan hujan pada malam hari ini. Pernah dengar? Gak pernah dengar? Panjang kalau saya ceritakan, tidak usah deh kalau gitu. saya coba mengingatkan saja. Terus nomor berapa? Empat, istighfar amri sahibil musibah bisabar. Dianjurkan untuk me memerintahkan kepada orang yang tertimpa musibah untuk sabar. Qabla belawuku ilmaut sebelum terjadinya kematian. Rasulullah kan ngomong sudah sabar, ajal itu sudah ada yang tentukan. Itu anaknya sudah wafat atau belum? Cucunya? Belum. Berarti boleh memberi nasihat sebelum terjadi kejadian. Jawab tikrori dakwah. Bolehnya mengulang-ulang dakwah. Dakwah itu panggilan Kan pertama kan Rasulullah nggak datang tuh. Datang lagi. Boleh sampaian ngundang orang nggak bisa. Sampai coba lagi hubungi. Itu boleh ya. Kemudian Jawa Jawa Zulbuka min ghairi niyaha. Bolehnya menangisi mayit asalkan tidak disertai dengan ratapan kuliah. Kemudian tas, uh, wujubu takdimi salam alal kalam wajib mendahulukan salam sebelum kalam. Wajib mendahulukan salam sebelum kalam. Diambil dari mana ini? Diambil dari Rasulullah mengutus seseorang terus diucapkan salam kepadanya tadi. Iya. Kemudian sekarang satu hadis jam, ini ya. Hadis hulam. Ini namanya hadis hulam. Ada di kitab namanya hadis panjang ini ini namanya hadis hulam. Hadis bocah kecil ada ceritanya. Saya ceritakan agak saya cepat-cepat. An Suhaib radhiyallahu anhu ad, dari Suhaib Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena malikun fi man qablakum, dahulu ada seorang raja sebelum kalian. Wa kana lahu raja ini memiliki penyihir. Ini raja ada di Yaman zaman dulu. Gak ada di kitab tulis itu raja di Yaman. Jadi dulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian memiliki seorang apa? penyihir. Walamma kabura qala lil malik ketika penyihir ini sudah sepuh, tua renta, penyihirnya ngomong ke raja. Ini qad kaburtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra. Wahai baginda raja, umurku sudah tua. Tolong berikan kepadaku seorang bocah kecil, aku akan ajari dia ilmu sihir yang akan menopang kerajaanmu meneruskan aku. Paham? Setelah itu fabasa ilai hulaman yu'allimu. Raja mencari bocah kecil. Setelah ketemu bocah kecil ini diserahkan ke siapa? Sahir penyihir untuk dididik, dijadikan penyihir masa depan. Wa kana fi tariqihi ila idza salaka rahibun. Bocah kecil ini punya rumah sama ibunya. Terus di sini istana raja. Ketika melewati istana raja, untuk datang ke penyihir tadi untuk diajari mesti melewati seorang rahib. Rahib zaman dulu. Rahib itu adalah ahli apa rahib itu? Ahli ibadah, ibadah khusyuk gitu loh. Selalu melewati. Fakoh ada ilaihi penasaran ini. Bocah kecil ini lihat rahib itu kok orang soleh khusyuk gitu ya. Dia datang dia duduk mendengarkan apa? Nasihat-nasihatnya. Fa'ajabahu. Nah, bocah kecil ini takjub dengan apa? Dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh siapa tadi? Sang rahib. Wakana ida atas sahir marrobi rohib kok ada setiap kali dia berangkat menuju penyihir dia melewati seorang rahib tadi dan duduk mendengarkan sesuatu ilmu darinya. Faida atas sahir sorobahu. Ketika sampai di penyihir dipukuli sama penyihir. Kenapa? Karena dia sering terlambat. Paham? Fasa kadzalika ila rahib. Karena sering dipukuli oleh penyihir karena datangnya telat, karena sering ikut kajian tadi itu, kajian sama rohib. Ya. Fasa kadzalika ila rahib. Dia datang ke rahib, ngadu. Ini Pak Rahib, aku dipukuli terus nih sama penyihir gara-gara aku telat datang Aku datang di panjenengan. Faqala akhirnya sang rahib berkata, "Idza khosita sahir kul khabasani ahli." Kalau kamu sampai di penyihir dan terlambat, bilang saja, "Ya keluargaku lagi menahan aku, membutuhkan aku." Wa idza khosita ahlaka kalau kamu takut di mari keluargamu bilang saja penyihir telah menahan aku. Paham maksudnya? Jadi seakan-akan tidak ada rahib gitu loh biar gak terbongkar. Fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Ketika dalam perjalanan sang bocah ini melihat ada hewan besar menutup jalan, orang-orang nggak bisa lewat. Ada makhluk binatang besar yang ada di jalannya orang yang lewat. tidak ada yang bisa lewat. Maka apa yang terjadi? Bocah ini ngomong, Al yauma a'lam as-sahir afdal am rahib afdal. Hari ini akan saya uji. Mana ajar, apakah ajaran penyihir yang lebih utama ataukah ajarannya siapa? Rahib. Dites dengan apa? Uh, hewan besar itu. Fakhoda hajaron. Ngambil batu. Bocah kecil ini ngambil batu. Terus ngomong. Allahumma inkana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir. Faktul hadid Daba kata yamdiyan nas. Ya Allah kalau memang perkara yang diajarkan rahib kepadaku itu yang lebih engkau cintai. Yang benar daripada yang diajarkan siapa? Penyihir. Ya Allah maka bunuhlah hewan besar ini supaya orang-orang bisa lalu lalang. Bismillah dilempar mati hewan besar tadi Berarti yang benar siapa? Rahib apa penyihir? Rahib. Yakin ini. Imannya kuat. Karena sudah dibuktikan. Maka fa'atahu ar-rafa'at ar-rahib fa'akbarahu. Bocah kecil datang ke rahib. Menyampaikan kabar gembira ini. Sudah saya buktikan bahwa ajaran yang anda yang benar. Saya sudah membuktikan aja melempar tadi dan seterusnya. Fakallahu rohib. Rohib berkata kepadanya. Aibunaya bunayya antal yoma abdul minni. Wahai anakku. Hari ini engkau lebih utama daripada aku. Aku belum bisa mengalami seperti apa yang apa? kamu lama tadi. Ini tidak menutup kemungkinan namanya murid lebih pintar daripada lebih manjur daripada dan itu banyak. Ya nah, itu banyak kayak gitu. Kau balagha min Amerika ma'aro. Engkau telah mencapai derajat yang aku belum sampai ke kepadanya gitu intinya. Wa inna kasatu belas sebentar lagi kamu akan dapat ujian dari Allah. Kata Rahib ini. Fa'inub telita falatadullah alaiya. Kalau sampai kamu diuji oleh raja atau penyihir. Mendapat siksaan. Jangan sesekali engkau menginformasikan kepadanya tentang aku. Paham maksudnya? Rahab ini gak mau diketahui bahwa dia ini otaknya gitu loh. Kemudian uh, fabal uh, kemudian wakana hulamu yubril akmah abros semakin hebat bocah kecil ini bisa menyembuhkan Orang buta dan orang lepra, ya. Kusta. Lepra itu kan penyakit yang ab, abrus itu diartikan lepra ya. Lepra. Apa bedanya lepra sama kusta? Sama. Ya. Protol-protol dagingnya entek dia. ya. Wa yudawin nas min sa'iril adwa. Bisa mengobati penyakit-penyakit dengan seizin Allah ya. Mandi, manjur, Fasami ajali sulil malika nakot amia Sampai kabarnya ini masuk ke istana. Bahwa bocah ini bisa nyembuhkan orang-orang yang sakit. Sampai ke masuk ke istana. Kebetulan Perdana Menterinya Raja. Teman dekatnya Raja. apa Penasihatnya Raja. Sedang matanya sakit buta. nggak bisa lihat. Mendengar bahwa bocah ini apa bisa nyembuhkan. Maka Fa'atahu bidhadaya kasiro. Ya, Perdana Menteri atau penasihat raja ini membawa hadiah yang banyak. Terus mengatakan, Mahunaka laka ajma'in in anta syafaitani. Aku akan memberimu apa saja jika kamu bisa apa? Menyembuhkan aku. Fakala inilah si akadan. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfi Allah. Sesungguhnya yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Fa'in aman tabillahi da'utullaha wa syafaka. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan memohon kepada Allah untuk menyembuhkan dirimu. Fa'amana billah. Akhirnya beriman si raja ini. Setelah beriman didoakan sama siapa? Gulam tadi itu sembuh. Matanya bisa lihat lagi. Fa'atal malika fajalasa ilaihi. Maka karena sembuh datang ke istana. Rajanya heran, "Duh, kamu kok sembuh? Kok bisa apa?" Melihat lagi, diceritakan, "Saya ini diobati oleh siapa?" Nah, ditanya, "Man rodda alaika basaraka?" Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Dijawab sama orang ini, "Robbi, Tuhanku." Kaget rajanya. Rajanya mengatakan, "Walaka robun khairi, kamu punya Tuhan selain aku ya?" Karena dia itu ingin disembah. Raja. Kamu punya Tuhan lain selain aku. Dijawab sama Perdana Menteri tadi itu, Penasihat raja tadi. Robbi wa Allah. Iya, Tuhanku dan Tuhannya Anda, wahai baginda, adalah Allah. Tuhan yang sama. Tuhanku dan Tuhanmu. Marah rajanya ini. Rajanya marah. Fa'akhodau falam Yazalju azibu hatta dalla alal hulam. Disiksa siapa yang menyembuhkan kamu? Disiksa-siksa. Akhirnya ngomong, aku disembuhkan bocah. Bocah yang kemarin kamu utus ke siapa? Tukang disampaikan. Ditangkap bocah ini dibawa ke istana. Fajar bil ulami faqala lahu ma'aibuna yaqad balau min sikrika ma tubril akma wal abros wa taf'al taf'al. Wahai bocah, kamu sudah berhasil dididik oleh penyihir kamu yang akan meneruskan apa urusan sihir menyihir di kerajaanku. Penyihir sudah berhasil apa? Mendidik. <coughs> ya, dia mengira ini didikannya siapa? Dijawab sama hulam, inilah ufsi la usfi dan inna usfi Aku gak bisa menyembuhkan yang menyembuhkan ini bukan aku buat penyihir tapi Allah. Marah rajanya. Disiksa, disiksa, disiksa, disiksa. Disiksa terus sampai karena nggak kuat disiksa. Ngaku bocah ini aku diajari rahib. Padahal rahib tadi saya pesan-pesan loh ya. Jangan ngomong nih aku diajari awakmu. Tapi karena nggak kuat diadab, kan aku diajari siapa? Rahibnya didatangkan ke istana. Ya, irji kak, murtadlah kamu dari agamamu. Fa'aba, Rohib nggak mau. Fada abil bin Syar. Kemudian diambilkan apa? Gergaji. Fawudi al minsaru fi mafriki roksihi. Gergaji ini ditaruh di dia bar terjemahnya. Tengah kepalanya di sini. Sudah siap digergaji di kepalanya rahib ini. Ayo, purta apa enggak kamu ini? Tetap enggak mau. di Digergaji akhirnya. Fasakohu. Ya, digergaji kan akhirnya sampai sigang jadi dua. Di depannya siapa? Si bocah ini. Setelah itu bocah ini gantian. Wahai kamu bocah, ini gurumu sudah kami matikan. Sekarang kamu, kamu harus murtad. Fadabau ila nafarin min ashabihi. Akhirnya raja mengatakan kepada prajuritnya, bawalah bocah ini sampai ke puncak bukit yang tinggi. Faidah balaktum, jikalau kalian sudah sampai ke puncaknya, maka suruh dia tobat dulu. Kalau dia balik kepada agama kita, biarkan dia. Tapi kalau dia tetap murtad ikut agamanya siapa? Rahib lemparkan dia dari apa? Gunung yang tinggi tadi. Nah, langsung dibawa prajurit-prajurit dibawa sampai bukit yang paling tinggi. Ya, ketika mereka ada di bukit yang tinggi, bocah ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syikta. Ya Allah, cukup pila aku dari mereka sesuka engkau ya Allah. Sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Faroja Fabibul Jabal. Tiba-tiba ada gempa bumi. Bumi apa namanya? Gunungnya tadi apa? Gerak. Akhirnya terlempar semuanya prajurit-prajuritnya raja. Setelah itu Gulam ini pulang balik ke sana tidak sakit, tidak tergores, tidak apa-apa. Balik lagi ke istana. Ketika sampai balik sana, rajanya heran. Rajanya mengatakan, maafuilah bias ashabika." Apa yang terjadi dengan prajurit-prajuritku? Kapan ya Allah, Allah telah membereskan mereka. Fadafa'u ila nafari min ashabi akhirnya manggil prajurit lagi. Pegang bocah ini, Berangkatlah menuju tengah laut dengan kurkur. Kurkur ini perahu. Ini bahasa yang sudah hampir punah, kurkur. Sekarang nggak ada orang Arab bilang kurkur gitu. Kalau sekarang kan safina. Apa safina itu? Kapal perahu. Ini ada bahasa aneh ini kurkur. Fahmiluhu fi kurkur. Ya bawalah dia dengan kurkur. Kurkur di sini artinya apa? perahu sampai ke tengah laut, dibawa ke tengah laut. Kalau sampai ke tengah laut, suruh dia tobat, kamu nggak tetap lemparkan dia ke tengah laut. Setelah sampai di tengah laut, orang ini berdoa lagi. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka ini. Tahan aja, belalah aku gitu. Langsung Allah jadikan mereka yang tenggelam. Sak kapal-kapalnya tenggelam. Fahoriku. Akhirnya mereka apa? Tenggelam semua. Fajar ayam silal malik. selamat Datang lagi ke raja. Ya, kenapa kok balik raja? Kenapa pulang? Tapi hadisnya seperti ini. Wajib kita iman. Balik lagi ke raja. Faqala lahul malik. Apa yang terjadi dengan teman-temanmu? Yaitu prajuritku, prajuritku tadi. Allah telah membereskan mereka. Kalau lil malik. Maka dia berkata kepada malik. Siapa sih bocah ini? Malik itu artinya apa? King Raja. Inna kalasta biqatil hatta taf'al ma'amur kabi. Wahai Raja, engkau tidak bisa membunuhku. Sampai engkau melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Apa itu? Ya, ini Kumpulkan semua, dijawab sama bocah. Kalau kamu ingin membunuh aku, wahai raja, kumpulkan semua orang di negeri Yaman ini. Fatas lubni ala jidi. Kemudian saliplah aku di jidi dia di apa? Di kurma apa? Saliblah aku di batang kurma ya. Betul. Di batang pohon. Ya di batang pohon. Summa sahman min kinanati. Kemudian ambillah ambillah apa? Anak panah dari milikku. Summa sah sahma fika bidil kaus. Kemudian letakkan anak panah itu di tengah-tengah busur ya, di tengah busurnya. Kemudian katakanlah Bismillahirrabbilhulam dengan menyebut nama Allah Tuhannya bocah ini. Kemudian lemparlah aku, artinya tembaklah aku dengan apa? anak mana tersebut. falta, kalau kamu melakukan itu kamu bisa membunuh. Ini berarti wali ini, bocah kecil. Min ilah, Iya, karoma dia. Fajak dilaksanakan. Omongannya bocah dilaksanakan sama raja. Kumpulkan semua orang-orang setelah kumpul semuanya, maka ngambil apa tadi? Anak-anak dilempar, ngucap, ngucapkan apa tadi? Amanna, oh, bukan bukan bukan. Ya, Bismillahi Rabbal Hulam. Dengan menyebut nama Allah Tuhannya bocah ini. Terus dilempar. Kena sudrihi. Sudrihi itu ini. Gak tahu diartikan apa ini? Iya, ini kan ya. Saya baca tafsirannya tadi antara mata dengan telinga. Berarti ya ini pelipis, kena pelipisnya. Ya. Famata wafat bocah ini. Tapi kan si raja tadi sudah ngomong, aku Bismillahi dengan nama Allah Tuhan Tuhannya hulam. Akhirnya orang-orang yang haji itu masuk Islam semua. Uh berarti benar hulam selama ini. Benar bocah ini kita nggak benar selama ini kita disuruh nyembah raja masuk Islam semua. Ya belum belum Islam yang Islamnya Nabi Muhammad, oh, Nabi Muhammad belum lahir. Artinya beriman kepada Allah, gitu loh ya. Ketika orang-orang ini beriman, aman Nabi rabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya gulam Butang ini. Beriman semuanya orang Yaman ini, maka marah raja ini. Dulu kok tambah iman kabeh orang-orang Untuk tujuanku mati ini bocah kok gak beriman, kok malah beriman kabeh. beriman akhirnya apa yang dikatakan? Araita ma kunta tak wallahi nazala bika khadruka. Faqad amanan nas manusia telah prima. Akhirnya raja memerintahkan tentaranya untuk membuat parit besar. Seperti parit ya. Tanah yang digali. Terus dinyalakan apa? Dinyalakan api yang menyala-nyala dari galian tadi itu. Malam yarji andini barang siapa yang kembali dari agamanya fahmi fiha pokoknya yang siapa yang keluar dari agamaku yaitu agamanya raja maka dilemparkan kemana ke parit tersebut fafa'alu beriman kepada aku apa beriman kepada Tuhannya Hulam itu bocah tadi Hulam dilemparkan mati antri panjang ini sampai terakhir ada seorang ibu-ibu bawa bajinya yang masih merah. Pernah dengar kan kita ini kan? Tidak pernah dengar? Bayinya ini mau dilemparkan sama uminya ini. Gak tega uminya. Maju mundur. Aku murtad apa enggak ini? Murtad apa enggak? Bingung dia. Karena ngebody siapa? Bayinya ini. Ragu-ragu mulai. Mulai ingin kembali dan mengatakan kufuran, Tiba-tiba bayi ini bisa ngomong. Ya umma isbiri fa innaki alal haq wahai ibunda sabarlah sungguhnya engkau di atas kebenaran dua-duanya dilempar dan mati selesai rawahu muslim makanya kata para ulama la yatakallamu fil mahdi illa salata tidak ada yang bisa ngomong ketika bayi kecuali tiga orang siapa saja satu Nabi Isa yang kedua Juraij. tapi kita Juraij? Yang ahli ibadah, terus dituduh zina itu loh. Punya anak, terus dia berdoa, wahai anak siapa bapakmu? Penggembala, gitu kan. Uang angon uang apa? Orang yang menggembala sapi itu loh. Yang ketiga, yang ketiga itu ada seorang ibu menggendong apa Bayinya Terus ada seorang wanita di dipukuli, dipecuti, gitu kan? Kemudian ibunya mengatakan, Ya Allah jangan jadikan anakku ini seperti wanita yang dipukuli tadi. Kamu berzina, kamu selingkuh, dipecuti. Ya Allah jangan jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba bayinya ini meninggalkan tetean suami apa e, ibunya terus mengatakan ya Allah jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya. Setelah itu datang orang bangsawan gede kaya naik kuda terhormat ibunya berdoa ya Allah jadikan anakku seperti orang itu lah bayinya ini tadi meninggalkan asinya kemudian berkata ya Allah jangan aku jadikan seperti orang itu kaget ibunya kamu ini tak doakan sing api-api kau tambahkan lu sing api Akhirnya bayinya ngomong, ada pun yang pertama, dia adalah wanita baik-baik menjaga kesuciannya tapi dituduh berzina. Adapun yang kedua adalah orang yang sombong, aku tidak itu yang nomor tiga. Itu tiga. Tidak bisa ngomong di buayan ibu ketika kecil kecuali tiga orang. Dalam satu hadis. Ditambah hadis ini berarti berapa? Ada pun masih to riwayat banyak yang mengatakan seperti itu, tapi hadisnya tidak sahih. Empat bagi yang Ada lagi yang mengatakan bayi yang bisa ngomong itu saksinya Nabi Yusuf ketika hendak diperkosa. Keren dengar nggak? Oh nggak usah kan Panjang ceritanya. Nabi Yusuf kan mau di apa? Diajak sama wanita itu kan. Terus wasahaja syahidun min ahli. Ada saksi dari keluarganya yang mengatakan jika yang sobek dari depan berarti Yusuf yang salah kan gitu kan? Jika apa? Ya dari belakang berarti wanitanya yang salah kan gitu kan? Dalam tafsir sebagian tafsir mengatakan saksi ini si bocah bayi bisa ngomong. Tapi ya nggak valid. Yang valid yang empat tadi itu. Tiga dalam Isa juret yang tapi Isa juret sama uh, bayi yang terakhir tadi. Terus ditambah bayi Ashabul Uhdud. Lah, hadis yang saya ceritakan panjang lebar ini, ini hadis ini adalah tafsir dari firman Allah surat apa? السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود Sampaian kalau belajar surat Al-Buruj tafsirannya pasti ketemu hadis ini karena ini ceritanya ya Ashabul Ukhdud di hadis surat apa tadi Al-Buruj Kutila ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud yang dibunuh di parit, dibakar. Itu ya ini ceritanya. terjadi di Yaman. Dan agama mereka ini agamanya Nabi Isa. Yang masuk Islam tadi, agamanya rahib, agamanya si jabang eh, si bocah bayi eh bukan si siapa? Si bocah ini gulam dan agamanya ibu dan anak tadi itu yang mau dicemplungkan tadi, ini agamanya Nabi Isa. Yang asli loh ya, bukan yang Nasrani yang Trinitas sekarang. Itu Nabi Muhammad belum lahir. Rasulullah cerita. Pelajaran yang bisa diambil satu. Ahlul fasad ya berasuna aman yarisu fasadahun. Orang rusak akan mencari kader untuk untuk meneruskan kerusakannya. Betul? Ini diambil dari mana? Diambil dari omongan penyihir. Penyihir ngomong ke raja, wahai raja aku sudah tua. Tolong kirim kepada aku seorang bocah yang aku akan apa? ajari. Berarti apa? Sudah menjadi tua orang yang rusak itu pengen punya kader yang rusak. Betul? Nah itu yang pertama. Yang kedua, Isti'anatul muluk wal hukam alladzina la yahkuna bisyarila Sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja, pemimpin-pemimpin yang dolim yang tidak menerapkan syariat Islam, mereka itu pasti punya penasihat dari dukun, paranormal, apalagi itu mesti punya. Jangan dikira loh Pak, hatta gubernur-gubernur, saya nggak katakan Pak Dikarbol ya, pokoknya gubernur-gubernur itu jangan dikira nggak punya papaan kayak gitu, punya pendamping, ini mesti. Itu sudah menjadi sudah tua, sejak zaman dulu, mesti ada itu. Apa guru, spirit, wah, mesti ada. Ini dalilnya. Mesti aja. Sekarang artis ada punya guru spiritual semua. Ada yang bisa gandakan uang. Ya. Istighbab taklimi sihor. Ini juga penting. Pelajaran nomor tiga. Anjuran mendidik bocah kecil. Makanya kata para ulama mengajari eh, belajar ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya kan? Sulit apa enggak? Sulit tapi bisa. Tapi kalau ngajari wong tua, atau belajar ketika tua seperti mengukir di atas air habis diukir balik lagi diajari lupa lagi tidak sampai sampai lagi ya jadi itu belajar terus nomor berapa nomor empat ya isbat karomatil aulia hadis ini menunjukkan adanya karomah para wali. Ada. ngomong ya Allah, kalau ini engkau ridho ya Allah, dilempak mati tuh. Ini karomah. Ya. Tapi karomah itu ada dua, itu wali aulia rahman dan aulia syaitan. Makanya kata para ulama, "Idza ra'aita rajulan yamsi alal ma' wa alal hawa layak yaktar la Jika kalian melihat ada seorang laki-laki terbang di atas udara dan berjalan di atas air, jangan terpedaya. Karena setan pun bisa. Itu namanya karoma. Ya, sihir juga bisa akan-akan karoma. Penyihir kan kayak melakukan karoma. Ya. Kemudian selanjutnya adamul ikhtiral bil karomah tidak boleh tertipu dengan karoma. Bocah kecil ini ketika bisa menyembuhkan ditanya, apakah anda menyembuhkan? Tidak, aku nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Berarti dia nggak terpengaruh. Karena ada orang itu justru tersesat dari seperti itu. Biasanya ahli sholat, sholat malam, mimpi, mimpi disuruh ngambil aki, ngambil keris, diambil, sakti bisa menyembuhkan. Dia mengira ini adalah hasil sholat malamku. Ini keutamaan dari Allah. Gitu gitu kan? Betul setan, tertipu kita nggak boleh seperti Seperti bocah ini tadi mungkin dari Allah. Gak mau dikatakan dirinya yang disembuhkan. Terus Al mukmin yumtahan fi sidqi imanihi. Seorang mukmin akan pasti diuji. Sudah menjadi sunatullah. Orang yang menegakkan tauhid pasti diuji Ya, Nabi Nuh dimusuhi, Nabi Musa dikejar-kejar Firaun, Nabi Ibrahim dibakar, Rasulullah diludai, diusir dari kampung halamannya, Bilal diseret-seret. Kan gitu kan? Sudah sudah tua. Ahlul hak sama ahlul batil selalu perang sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya Ya juzulil muslim an yudhi binafsihi. Boleh seorang muslim mengkorbankan dirinya jika di situ ada maslahat duniawiyah, eh, dinia, ada maslahat agama. Tapi nggak boleh bunuh diri. Bukan berarti harus boleh bunuh diri. Ya. Kemudian selanjutnya Hunaka man lama fil mahdi ghairu Isa alaihi salam. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada yang bisa berbicara ketika bayi selain Nabi Isa. Ini diterangkan termasuk hadis Juraij. Hadis Juraij. Berarti ada empat ya. Kalau sama ditanya tiga bayi yang bisa bicara ada berapa? Empat. Tiga tercantum dalam hadis Juraij. Insya Allah di kitab yang Solih ini ada nanti hadis juret. Sudah masuk atau belum itu? Hadis juret yang ada orang pendeta namanya ahli ibadah namanya juret dipanggil sama ibunya wahai juret anakku dia masih melanjutkan apa? Sholatnya masih ingat tak? Sudah pernah kita le lewati belum? Di kitab yang Solih belum ya? Insya Allah nanti ada. Nggak tahu bagian apa, tapi ada insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang jam setengah enam. Silakan kalau ada pertanyaan. Bab sabar nasi bab sabar. Nah, hadis terakhir sebelum kita selesaikan hadis yang terakhir An Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pelayan kecil Nabi. Maron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimroatin tabki ingda kobrin. Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang nangis terseduh-seduh di kuburan. Jadi ada wanita nangis-nangis di kuburan. Fakola maka Rasulullah mengatakan ittasillah wasbiri Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Jangan nangis-nangis seperti itu di kuburan. Qalat. Wanita itu berkata, "Ilaikani, menjauhlah engkau dariku." Fa kalatu latusab min bimusibati. Engkau tidak terkena musibah seperti musibah yang menimpaku. Engkau nggak merasakan apa yang seperti aku rasakan. Menjauhlah dari aku. Walam ta'rifuhu. Wanita ini nggak kenal Nabi. Gak tahu kalau itu siapa? Nabi. Soalnya zaman dulu itu nggak ada foto presiden, nggak ada. Foto Nabi ada. Masih ingat ceritanya Umar bin Khattab keliling-keliling ada orang nggak makan dikasih tepung, dikasih apa itu kan sampai mengatakan kamu lebih baik dari kamu yang lebih berhak jadi khalifah daripada Umar bin Khattab. Padahal dia itu Umar bin Khattab. Itu menunjukkan nggak boleh gambar pada waktu itu. Itu juga menunjukkan nggak ada foto presiden pada waktu itu. Ya, ya memang belum ada, belum ada apa? Kamera. Cuman saya tuh heran kok dijual di Ampel foto Khulafaur Rasyidin tuh heran saya. Kok bisa? Lah, anehnya lagi Abu Bakar kok gendut itu loh. Kok Abu Bakar diterangkan bahwa beliau dalam riwayat apa? Kurus. Duh, berat orang-orang ini. Terus jadi ditegur sama ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Faqalat ilaika menjauhlah engkau dariku, engkau tidak tertimpa musibah seperti musibahku. Wanita ini nggak kenal Nabi. Setelah Rasulullah pergi dikasih tahu, kamu itu ngomong kok ngawur itu Nabi tadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget wanita ini, langsung dia berangkat ngejar Nabi. Karena nggak tahu kalau yang ngomong itu Nabi, turi Nabi bertakwalah kepada Allah, sabarlah, jangan nangis-nangis. Malah membantah, menjauhlah engkau dari aku, kamu tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa aku. Pergilah engkau dari sini. Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah berpaling dikasih tahu sama teman-temannya itu Rasulullah yang nasihati kamu tadi. Maka wanita itu langsung datang ke pintunya Nabi. Falam yajid bawa bawabin. Ketika sampai di rumah Nabi, dia tidak menjumpai di pintunya Nabi ada pengawal. Jadi rumahnya Nabi itu nggak istana, ya rumah. Bahkan rumahnya Nabi itu bukan rumah, tapi kamar. Paham maksudnya ya? Berarti apa? Kecil, padahal pemimpin dunia pada zamannya. Fakalat Lam a'rifka, mohon maaf Nabi, aku belum kenal engkau. Kata Rasulullah, inna sobru inda sodmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika kena pukulan pertama. Kalau sudah dua hari, tiga hari, sebulan itu tidak apa-apa saya sabar. Yuk tidak sabar, ya banyak sudah selesai masalahnya. Makanya kata Rasulullah inna sobru ing ing nama sobru ing ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan hantaman pertama itu harus sabar. pun sudah seminggu, kemudian sebulan, setahun dia sudah sabar itu gak sabar namanya. Karena sabar itu apa? Pukulan pertama tadi Apa yang bisa dipelajari dari hadis ini? Yang pertama, tawadhu'un nabi. Rendah hatinya Nabi, tawadhu'nya Nabi dan kasih sayangnya Nabi kepada orang yang bodoh. Rasulullah nggak ngomong, lo kamu nggak tahu aku dah. Rasulullah nggak ngomong gitu. Rasulullah nggak ngomong, kamu belum tahu saya ya. Rasulullah nggak ngomong gitu. Tapi Rasulullah diam, ditinggal. Makanya Rasulullah itu Pak memperlakukan orang yang salah kalau orang ahli ilmu dengan orang yang bodoh beda. Rasulullah kalau ada sahabat yang melakukan kesalahan dan itu sahabat senior dimarahi betul sama Nabi. Seperti kejadian Rasulullah sama Siapa? muat muat pernah buat kesalahan. Masih ingat? Ngimami sholat bacaannya panjang sekali. Sampai ada yang keluar dari jamaah. Ya? Masih ingat? Dimarahi muat Melakukan kesalahan. Giliran ada seorang Arab Badui, Arab kampung datang ke medina pipis di masjid Nabawi. Masih ingat kan kisahnya? Tidak dimarahi Nabi. Bahkan sahabat yang disuruh nyuci apa namanya disuruh menyiram itu. Bukan bukan orang yang pipis, malah sahabat yang ingin marah-marah yang disuruh. Itu berarti Rasulullah itu kalau sama orang bodoh, sayang gitu. Ya, sampai ini kalau sudah ngaji, lihat orang bodoh-bodoh itu, sama nggak boleh marah-marah. Orang bodoh itu diajari, bukan dimarahi. Ya, itu ya. Kalau kita lihat teman kita yang baru ngaji, mungkin masih isbal, ya mungkin masih ya sabar. Diajak, nggak boleh dimarahi, nggak boleh. Itu Rasulullah seperti itu. Rasulullah kalau orang bodoh, tak marah-marah Rasulullah. Wajar orang salah, orang belum ngerti ilmunya. Tapi kalau sudah ngerti ilmunya kok salah marah Rasulullah. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Mu'afin siapa? Tapi marahnya Nabi itu bentuk kasih sayang Nabi kepada sahabat tersebut. Rasulullah kalau marah sama seorang sahabat, itu pertanda Rasulullah sayang sama dia. Seperti Usama pernah membunuh orang. Ya, perang nih, perang sudah mau di sepet dengan pedang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak peduli Usama, tetap dibunuh. Datang ke Nabi, ya Rasulullah. Usama telah membunuh orang padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena berlindung dari sabetan pedangku. Gak dari tadi sudah mau dibunuh baru mengucapkan la ilaha Saya bunuh ya Rasulullah. Marah Rasulullah. Rasulullah mengatakan asakok takol bahu. Apakah engkau sudah membedah hatinya bahwa dia itu masuk Islam karena sabutan pedang. Sedih Usama. Kata Usama, aku berharap pada waktu itu aku jadi orang bodoh sehingga tidak dimarahi Nabi. Makanya ketika perang antara Ali sama siapa? Muawiyah. Karena nanti perang bukan Ali sama Muawiyah. Usama yang termasuk orang yang punya nama. Diajak pasukannya Ali, diajak pasukannya Muawiyah. Tidak mau Karena ingat pesannya Nabi tadi. Jangan membunuh orang yang mengucapkan Ya, nggak ikut perang dia. Termasuk sahabat yang selamat di zaman fitnah, nggak ikut. Abdul bin Umar, Usama ini orang-orang yang selamat, nggak ikut perang-perangan. Dia apa berada di tanah Haramain, Mekah dan Medina, nggak mau ikut perang-perang. Karena tadi ingat pesan Nabi, jangan membunuh apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya itu ya. Terus Almar'u la yujar alal musibah li'annaha laysat min sum'ah innama yujar ala husni wa sabati seorang itu tidak diberi pahala karena musibah karena musibah itu bukan perbuatan tetapi diberi pahala karena sabarnya dia ketika apa kena musibah kemudian at-targhib fi ihtimalil ada anjuran untuk sabar dari gangguan atau musibah yang menimpa. Ya, sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya teman LDII e, yang menggunakan hadis hulam ini sebagai hujah untuk menutupi atau berbohong kepada masyarakat bahwa mereka tidak memiliki imam. Padahal punya gitu ya. Seperti rahib yang tidak mau diketahui keberadaannya. Karena apabila diketahuan bahwa mereka masih punya imam, mereka dianggap aliran sesat Apakah benar hujah teman saya dengan hadis ini Ustaz? Masalahnya tidak hanya itu, masalahnya LDI itu mengkafirkan kaum muslimin. Itu bukan bukan jarinya lagi Pak, sudah ada penelitian sudah keluar kecap. Zamannya Buya kan sudah keluar untuk keputusan itu. Sudah diteliti oleh MUI. Bukan bukan sekedar tujuan kalau itu. Jadi dulu itu namanya lemkari. Apa lemkari? terus dilarang pemerintah pindah jadi daru haji pokoknya sering pindah terakhir apa LDI dan sekarang pinter mereka menemui politikus ya datang ke partai ini partai itu akhirnya sekarang dia sekarang ini berusaha untuk bisa masuk ke MUI LDI ini tapi sampai sekarang belum bisa karena MUI kasihkan syarat kalau engkau benar-benar masuk ke MUI syaratnya ini ini ini ini pemikiran yang ini tidak boleh tapi sampai sekarang belum maju. Kemudian apa namanya e, mereka apa namanya seperti yang saya sampaikan mempunyai sifat takia bukan tauria. Jadi gini ya, maaf yang boleh itu tauria bukan takia. Ya ini kalau saya jelaskan pun panjang. Tauria boleh, tapi kalau takia tidak boleh. Ngerti maksudnya? Taria, Tauria. Tauria itu ya ini panjang kalau saya terangkan. Tauria itu satu kalimat mengandung dua makna. Makna yang dekat dan makna yang jauh. Orang yang ngomong pengennya makna eh orang yang diajak ngomong mikirnya koneknya ke makna yang dekat padahal yang diinginkan oleh orang yang ngomong makna yang jauh contoh Abu Bakar sama Rasulullah dikejar-kejar orang kafir Quraisy ketika dikejar sama orang kafir Quraisy untuk hijrah itu loh, kan sembunyi di gua sur terus berjalan dikejar ketemu sama seorang laki-laki. Orang laki-laki ini kenal Abu Bakar gak kenal Rasulullah. Ditanya oleh laki-laki, Abu Bakar siapa orang ini? Ya bukan Abu Bakar karena yang, yang ngomong Abu Bakar itu orang Islam saja. Disebutkan namanya Abdullah. Namanya Abu Bakar siapa? Abdullah. Ya Abdullah. Siapa laki-laki? Karena yang ngomong Abu Bakar itu cuma orang Islam saja. Orang Quraisy tidak ada yang manggil dia apa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu kan orang yang pertama kali masuk. Ya Abdullah ibni Abi Kuhafa. Siapa laki-laki ini? Dijawab sama Abu Bakar. Kalau dijawab ini Muhammad, wah nanti kalau ada orang kuret lewat pasti ketahuan. Paham? Ketika ditanya siapa laki-laki ini, ngomong Abu Bakar. Hadin yahdini Ini adalah penunjuk jalan. Biar aku nanti gak kesesat, tidak kesasar. Langsung masuk di pikirannya orang yang diajak ngomong. Oh berarti ini guide penunjuk jalan biar nanti di padang pasir nggak tersesat. Kan lagi perjalanan. Tuh. Padahal yang dimaksud Abu Bakar makna yang jauh. Ini adalah penunjuk jalan. Nabi itu penunjuk jalan apa tidak? Ya, Biar nggak tersesat. Istilah sirotol mustaqim, siratul ladina anamta alaihim wa alaihim. Itu namanya tauria. Itu enggak bohong. Tauria boleh, tapi kalau dusta enggak boleh. Nabi Ibrahim, istrinya ditangkap sama Raja Dolim. Ditanya, siapa wanita ini? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, ini istriku diambil sama Raja. Kan gitu kan? Maka ketika ditanya, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim ngomong, ini adalah saudariku. Berbohong kan Nabi Ibrahim? Berbohong apa Tidak, ini bertauria. Karena Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna Ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Berarti saya mau tanya, Sarah saudaranya Ibrahim nggak? Saudara, saudara seiman. Ketika diomongi ini adalah saudariku, langsung masuk di otaknya raja, ya saudari kandung kan gitu kan? Padahal yang diinginkan siapa? Ibrahim makna yang jauh yaitu apa? Saudari seiman. Jadi tauria boleh. Tapi kalau bohong tidak boleh. Sampai diundang tahlilan. Monggo tahlil. Oh kan saya ada kegiatan. Ternyata sampean di rumah nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan. Tapi kan lihat TV itu kegiatan. Gak ngomong keluarga kan kegiatan juga. Daripada sampean, oh mohon maaf saya nanti setelah ini keluar kota, pesan keluar kota, tambah kan dosa. Jadi tauria boleh, tapi bohong tidak yang lain silakan. Tapi untuk tauriah itu harus cerdas juga. Karena kan harus ada dua opini yang kita inginkan makna yang jauh, tapi yang masuk di, di orang ini makna yang tadi eh, kan disebutkan ada karomahnya setan sama wali ya gitu. Hmm. Uh, untuk saat sekarang ini kan banyak yang mengaku memiliki karomah. Apakah memang masih ada untuk saat ini Eh, orang-orang tertentu yang memiliki karomah. Eh, mohon maaf, karomah kita nggak ada ya. Yang namanya karomah itu miliknya Allah. Hmm. Cuman ada orang yang itu menganggap karomah padahal itu dari apa? Cinta. Gitu. Apakah karomah ada? Ada sepanjang masa. Dan setinggi-tinggi karomah adalah istiqomah dalam beragama. Jadi walinya Allah itu senantiasa ada. Syarat jadi wali tidak harus punya karomah yang luar biasa. Tidak harus. Wali itu Siapa sih saya mau tanya? Siapa wali? Hmm? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita kalau beriman dan bertakwa otomatis kita ini walinya Allah. Dan syarat untuk menjadi walinya Allah nggak harus memiliki kejadian yang luar biasa. Karena setinggi-tinggi karoma adalah istiqomah dalam beragama. Umar bin Khattab punya karoma, Pak. Waktu Mesir ditaklukkan oleh Amr bin As. Amr bin As jadi komandan perang. Menaklukkan Mesir. Ketika jadi gubernur Mesir, sungai Nil macet, tidak mengeluarkan air. Kering. Pertanian mandek. Menurut adat Mesir pada waktu kan bangsanya Fir'aun mereka itu. Tapi masuk Islam. Menurut adat sana kalau kalau sungai nggak ngalir, itu seorang perawan itu harus dilimparkan ke sungai. Ditegak sama Amr bin As, Amr bin As nulis surat kepada Umar bin Khattab langsung dikasih kabar bahwa sungai Nil ini apa tak mengalirkan air kata kata siapa Umar Umar nulis surat wahai sungai Nil jika yang mengalirkan airmu itu Allah maka aku meminta kepada yang mengalirkan dirimu yaitu Allah untuk mengalirkan dirimu ditulis Disampaikan ke Amr bin As, kalau sampai surat ini sudah jatuh di tanganmu, lemparkan suratku ini ke sungai Nil. Dilemparkan ke sungai Nil, langsung mengalir sungai Nil. Pernah dengar ini? Ada lagi karomanya Umar bin Khattab mengirim pasukan besar. Umar di Medina jaga gawang ya khalifah. Dia waktu sholat Jumat ceramah pidato. Ketika pidato ceramah itu Umar bin Khattab ditampakkan kaum muslimin yang ikut perang bahwa mereka terjepit di kepung musuh seakan-akan Umar melihat film gitu. Akhirnya Umar mengatakan, Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal. Wahai pasukan Islam, segera ke bukit, segera ke bukit supaya kalian selamat. Ketika para usai, para sahabat ini datang. Wahai Umar kotor Khalifah, Amirul Mukminin, kami kemarin ketika perang mendengar suara Anda, akhirnya kami lari ke bukit semuanya dan Allah memenangkan kami dari kepungan musuh.